Nah kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan saat itu Allah akan mencabut Al-Quran dari mushaf-mushaf kalian. Bahkan dari ingatan para penghafal Quran. Ya, sampai ada satu nas yang saya baca, ceritanya panjang. Mereka sholat saat itu. Rokat pertama hafal dia bacaan Qurannya. Seperti biasa, tidak ada masalah. Wairil magdubi alaihim waradhan dolin amin lalu baca surat ya Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun dibaca sama mereka sampai akhir ya selesai Allahu akbar oh, sampai turku sujud begitu bangkit rokat kedua nah mereka lupa imamnya lupa dengan ayat Quran berikutnya bis Awalnya bisa menyebut bis, tapi keduanya bisnya tidak bisa diucapkan lagi. Tiba-tiba lupa pun. Yang di belakang. Yang belakang pun sama. Mama mau mengingatkan pun nggak tahu apa yang harus disiapkan. Loh, kadang-kadang mendadak, mendadak mereka lupa. Tidak ada satupun yang ingat itu di mesin-mesin seluruh dunia. Allah cabut. Begini cara Allah memuliakan. Sebelum Allah menghancurkan bumi, Quran ayat-ayatnya akan dicabut dari muka bumi. Kenapa dalam ingatan manusia pun dicabut? Karena dalam tubuh kita ada ayat Al-Quran 30 juz. Percaya tidak di dalam tubuh kita ada ayat Al-Quran 30 juz? Pernah mendengar pernyataan dari Dr. Ahmad Khan? Dr. Ahmad Khan tahun 2002, ini sayang, beliau di eh, tidak disebarkan pemberitaannya. Padahal ini sudah viral lama waktu itu dan tidak ada pemberitaan ke dunia. Bahkan karyanya pun tidak cenderung tidak ditampilkan. Wabillahi Dr. Ahmad kan pada tahun 2002 ya tanggal 2 Januari beliau menemukan bahwa di dalam tubuh kita ada ayat Al-Qur'an 30 juz. Lupakah kita kalau tubuh kita ini mengisyaratkan tanda-tanda kebesaran Allah? Lihat telapak tangan kita Iwafilah. Wafilah. Telapak tangan kita ini membentuk lafaz Allah sebetulnya. Alif, lam, lam, ha. Betul? Ya, lihat telapak tangannya. Lafaz Allah. Dan ketika kita lihat telapak tangan kita bagian dalam, ya kalau tadi bagian luar, ini bagian dalam. Di sebelah kanan kita ada angka 18 Arab, betul? Perisa, barangkali sama. Yang beda alien tuh. Baik, angka 18 Arab. Yang ini 81 Arab. Jumlahkan 18 dengan 81. 99 Asmaul Husna menjelaskan nama baik Allah. Allah belakangnya Asmaul Husna. Subhanallah. Nah, ini Dokter Ahmad kan. Beliau pada tahun 2002 menemukan ada sebuah pernyataan teori dari orang barat. Eh, orang-orang uh, orang -orang barat setahu saya sampai hari ini mereka masih berpegang pada teori mereka bahwa di dalam tubuh kita ada sebuah jenis DNA yang tidak berfungsi dalam metabolisme tubuh kita baik sistem fisika ataupun sistem kimia, anabolisme ataupun katabolisme. Tapi karena jumlahnya banyak dan tidak memiliki fungsi dalam metabolisme ini, mereka langsung menyimpulkan jang DNA, sampah. Ya. Saya baru ngerti kalau jang itu artinya sampah. Dokter Ahmad kan tidak percaya kalau ini sampah, organ yang sampah. Tidak mungkin. Maka beliau bersiat bahwa ini pasti ada sesuatu. Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Nah, Imam Bilal Wakumullah tahun 2002 beliau melakukan penelitian pada Isa. Salat dua rakaat dia berdoa pada Allah. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba wa arinal batila batilan warzuqna istabah. Ya Allah, Perlihatkan kepadaku kebenaran dalam wujud kebenaran yang sesungguhnya dan tampakkan kebatilan dalam wujud kebatilan yang sesungguhnya. Beri aku kekuatan untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan. Satu persatu dia mengambil sampel DNA jang kata orang barat sampah tadi masukkan pada gelas objek, kasih serum, masukkan ke ruang uh, dis dis apa uh, kan ini computerized ya, lalu tampil dalam screen ya, dilakukan pembesaran berkali-kali. Sejam dua jam nggak ditemukan, tapi pada akhirnya pertengahan malam 2002 Januari tanggal 2, berarti sudah masuk tanggal 3 atau tanggal 2 memang ya beliau menemukan bahwa DNA jang yang kata orang barat sampah ini ternyata konstruksi polipeptidanya Nah ini kontriksi polipeptida ini kode kode genetikanya. Ya ini kalau mau contoh uh, apa lantai kodonnya itu membentak membentuk ayat-ayat Quran 30 juz. Membentang membentuk ayat-ayat Quran 30 juz. Ya. Sepertiga malam maaf, di malam itu beliau menemukan sepertiga Quran dan luar biasanya yang pertama beliau temukan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sujud syukur beliau. Ini adalah lafaz Allah nih. Ya ini aja ba sin, sin itu biasanya lurus dan mim. Ini Ar-Rahman, alif nyambung dengan lam dan ini ha, ini mim, ini don. Apakah ini yang dimaksudkan Bismillahirrahmanirrahim Allah alam Bersujud syukur mengambil lagi sampel lagi Kemudian ketika diteliti ternyata yang pertama ditemukan Surat yang pertama diturunkan Iqal bismillahirrahmanirrahim dari holak Sampai selesai Semalam itu menemukan sepertiga Quran Artinya 10 juz Yakin dalam tubuh kita ada ayat Al-Quran? Nih firman Allah Wa fi anfusikum afala tafsirun Dan pada tubuhmu sendiri hai manusia Apa kamu tidak perhatikan ayat-ayat Allah Ini seorang anak di Kazakhstan ada tahun 2005 ini muncul ayat-ayat Quran bergantian. Kadang dari sini ke bawah, kadang di perutnya, kadang di sini. Setiap kali Senin dan Kamis, eh Senin Kamis itu berubah ayat-ayatnya. Setiap kali muncul ayat baru kayak memar, luka memar, itu badannya demam. Allah Akbar. Ini yang membuat saya yakin di dalam tubuh kita ada ayat Quran 30 juz. Dan inilah sistem imun bagi jiwa kita. Baik, Pak Yuhafilah Baik, Yuhafilah kemana? Nah, maka ketika tadi Allah akan mencabut nyawa orang beriman, sebelum nyawa orang beriman dicabut nyawanya, Allah ambil dulu Quran, baik dari mushaf ataupun dari ingatan orang-orang beriman, para hufazul Quran. Jadi kalau mau menghafal Quran sekarang saatnya. Jangan nanti, Mas, sekarang. Karena akan tiba saat di mana hafalan Quran akan dicabut dari ingatan kita. Hatta dari orang yang hafal 30 juz. Maka ketika sholat berlangsung orang-orang nggak bisa ngingetin, mau ngingetin pun sama-sama lupa. Maka sholat itu dilaksanakan diselesaikan tanpa satu ayat pun dibaca. Sebegitu salam, imamnya berkata, kenapa kalian tidak mengingatkan saya? Aku lupa surat Al-Fatihah. Aneh, ini seumur hidup saya baru terjadi kali ini. Kami bukan tidak mau mengingatkan, kami pun sama lupa. Benar kalian lupa? Gak ada yang ingat, gak ada. Lari mereka mengambil mushaf Quran. Ketika dibuka, Qurannya sudah kosong. Bersih, tidak ada satu huruf pun. Dan pada saat itu, orang-orang yang akan melaksanakan ibadah umroh dan haji pun mereka kebingungan. Kenapa? Ka'bah sudah diangkat dari pondasinya dari tempatnya. Keanehan demi keanehan itu terjadi, maka di saat itulah kemudian Allah beramai-ramai mencabut nyawa mereka dengan angin ilin tadi. Subhanallah. Itulah ending pertaruh apa ending dari kehidupan kita di alam fana ini.